Zahir maupun batin. Setiap desah nafas, denyut nadi dan detak jantung kita menunjukkan betapa luasnya dan betapa besarnya nikmat yang Allah limpahkan kepada setiap kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik suri tauladan bagi umat ini yang telah berjuang menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Sehingga beliau tidak meninggalkan umat ini sallallahu alaihi wasallam melainkan dalam kondisi yang terang benderang malamnya laksana siang tidak satupun perkara yang bisa mendekatkan kita kepada sorga Allah Subhanahu wa taala melainkan beliau telah memerintahkannya dan tidak satu pun perkara yang bisa mencampakkan kita ke dalam neraka melainkan beliau telah mengingatkannya pula semoga selawat dan salam senantiasa tercurah untuk beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Anda memejamkan mata, menundukkan kepala. Di saat Anda menikmati nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan, Pernahkah terpikir oleh Anda bahwa dahulu generasi awal Islam salafus saleh mereka telah berjuang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala masing-masing setiap mereka merasa bertanggung jawab terpanggil untuk ikut berperan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkorban dengan hartanya, bahkan menangis, sedih tatkala tidak bisa berkorban, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengorbankan darahnya lalu berteriak, "Khudh min khudh min dami al-yauma ya Rabb." Wahai Rabbku, ambillah darahku hari ini setiap mereka ketika itu. Apabila mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkata, siapa yang akan mengusir? Siapa yang akan menjauhkan orang-orang musyrik itu dariku? Setiap mereka akan berlomba-lomba membusungkan dada dan berkata, anak lahu ya Rasulullah." Aku yang akan menghadang mereka wahai Rasulullah. Saudaraku, kaum muslim salah satu penyakit yang menimpa umat hari ini. Kurangnya kepedulian terhadap agama Allah, lemahnya semangat untuk berjuang menegakkan dakwah. Cepat berputus asa. Kurang optimis terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi sibuk dengan urusan duniawinya. Ketika panggilan dakwah berkata, ketika ajakan berkorban, memanggilnya, kan sudah ada si fulan. Mana tanggung jawab kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah salah seorang dari kita bangun dari tidurnya atau tidak merasakan nyenyaknya tidur lalu berkata, bangkit dia, aku akan berbuat untuk agama ini dengan apa yang aku bisa saudara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang merasa bertanggung jawab terhadap agama Allah untuk menegakkan agama Allah, berdakwah merasa terpanggil, bangkit berjuang sesuai dengan kemampuannya. Bacalah surat Yasin Allah Subhanahu wa taala menceritakan seseorang yang tidak dikenal namanya. Tetapi tatkala melihat manusia menolak dakwah para rasul, bahkan mencoba untuk menghalangi dakwah rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka, maka tampillah dia terpanggil untuk ikut berjuang. Dia tidak berkata siapa saya. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak dikenal oleh manusia. Mereka saja para nabi tidak didengar apalagi saya. Tidak. Dia tidak berkata demikian. Dengarkan penuturan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Firman-Nya menceritakan laki-laki yang tidak dikenal namanya ini tetapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perjuangannya di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wajah amin aqsal madinatirajulun رجل يسعى قال ya Ittabi'ul mursalin. Lantas datanglah dari ujung kota. Dia bukan seorang kaya. Dalam beberapa riwayat tafsir disebutkan laki-laki ini hanyalah seorang tukang najar tinggal di desa di pinggir kota. Tetapi tatkala melihat manusia menolak dakwah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah dia mengingatkan manusia. Wajah rajulun min aqsal Madinah, datanglah seseorang. Lihat, Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan namanya, hanya rajul. Bukan orang yang dikenal, bukan seorang nabi, bukan seorang yang bertitel dan bergelar. Tetapi dia terpanggil untuk ikut berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berkata, "Ya qaumi ittabi'ul mursalin." Wahai kaumku, ikutilah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah oleh kalian orang-orang yang tidak meminta upah kepada kalian dan mereka itu diberi petunjuk. Lalu terjadilah dialog Kaumnya mulai membantah, menyanggahnya. Maka dia umumkan tentang akidahnya. Wa ma li la allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan kenapa pula aku tidak beribadah kepada Allah zat yang telah menciptakanku dan kepadanya pula aku kembali. A'takhidhu min dunihi alihah? Apakah aku akan menjadikan ilah-ilah sesuatu Tuhan-Tuhan selain Allah untuk disembah, untuk diibadati. In yuridinir in yuridinir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa hum la yankidun. Jikalau Allah Ar-Rahman ingin menimpakan mudarat kepadaku, berhala-berhala selain Allah itu sedikit pun tidak bisa memberikan syafaat, menolongku. Mulai dia menjelaskan kepada kepada kaumnya tentang dakwah para nabi, tentang tauhid, mengajak mereka beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, meninggalkan berhala-berhala. Apakah kaumnya tinggal diam? Tidak wahai saudaraku. Bahkan akhirnya rajul yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, laki-laki yang tidak dikenal namanya ini, akhirnya dibunuh oleh kaumnya. Maka Allah ceritakan ketika dia telah dibunuh oleh kaumnya. Qila tukhulil jannah. Maka dikatakan kepada dia setelah dibunuh oleh kaumnya, masuklah engkau ke dalam sorga. Lalu dia berkata, Qala ya laita qaumi ya'lamun. Walaupun dia dibunuh oleh kaumnya. Karena berdakwah di jalan Allah. Dia tidak mendendam. Bahkan dia masih berharap kaumnya itu mengetahui. Hakikat kebenaran itu. Andai saja kaumku mengetahui. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukhramin. Dengan ampunan-ampunan yang Allah anugerahkan kepadaku dan juga dengan apa Allah telah menjadikanku termasuk orang-orang yang mulia. Perhatikan wahai saudaraku. Laki-laki ini dia tidak tinggal diam. Dia tidak menjadi setan yang bisu. Dia tergerak untuk ikut berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak berpikir saya ini bukan siapa-siapa. Saya bukan ustaz. Saya bukan dai. Dakwah jauh lebih luas daripada sekedar menyampaikan khutbah. Dakwah jauh lebih luas dari sekedar berceramah dan mengajarkan ilmu. Setiap kita bertanggung jawab untuk membantu dakwah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan tauhid, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat kita diam? Apa yang membelenggu langkah kita? Apa yang membelenggu tangan kita? Apa yang mengunci lisan kita? Untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala bersama-sama. Sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita masing-masing. Contoh lain wahai saudaraku. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang betapapun berat tantangan dan ancaman menghadang tetapi dia tetap merasa bertanggung jawab. Tampil untuk membela Rasul yang Allah utus kepada mereka. Di surat Ghafir atau surah Al-Mu'min Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Musa alaihi salam ketika dia berdakwah kepada Firaun. Lalu Firaun menolak bahkan berusaha untuk menghalangi dan membunuhnya. Fir'aun berkata, "Waqala Fir'aun, daruni aqtulu Musa wal yad'u Apa kata Fir'aun? Biar aku bunuh Musa itu dan biar dia panggil Robnya. Ini akhaf an, an yubaddila dinakum. Aku khawatir Musa itu akan merubah-rubah agama kalian. Seperti itulah fenomena dakwah hari ini. Ketika tampil dai, Datang orang-orang yang berdakwah mengajak kepada kebaikan, melakukan islah, mengajak manusia meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah, menuju cahaya tauhid dan cahaya sunnah serta akhlak mulia sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang fanatik, orang-orang yang taklid buta, yang mengekor kepada nenek moyang tanpa dalil berkata, mereka ini akan merubah agama kita. Nah, ini yang dikatakan di sini. Firaun berkata kepada kaumnya, "Biar aku bunuh saja Musa itu dan biar dipanggilnya Tuhannya untuk membela dia." Aku khawatir dia akan merubah agama kalian. Oh, fasad atau dia berbuat kerusakan di muka bumi. Hari ini semua serba terbalik wahai saudaraku. Orang yang mengajak kepada sunnah dianggap memecah belah. Orang yang menyuruh kepada tauhid dianggap mencerai-beraikan persatuan. Dituduh berbuat kerusakan. Kemudian ketika itu tampillah seorang laki-laki. Tidak Allah sebutkan juga namanya. Orang yang ingin menegakkan agama Allah itu wahai saudaraku, tidak peduli dia dikenal atau tidak oleh manusia. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah. Dia hanya mengharap, mengharapkan sorga. Dia hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala walaupun orang tidak mengenalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala mu'min min ali fir'aun. Maka berkatalah seorang laki-laki yang mukmin dari keluarga Firaun. Yaktumu imanahu yang selama ini menyembunyikan keimanannya. Tetapi akhirnya dia tidak bisa sabar. Dia tidak tahan membiarkan dakwah itu terus ditekan. Tidak ada yang tegak untuk membela Musa alaihissalam ketika itu. Maka tampillah dia membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berkata, tuluna rajulan an yakula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayinati min rabbikum. Hai Fir'aun, hai kaumku, apakah kalian akan membunuh seseorang yang berkata Robku adalah Allah? Dan dia telah menjelaskan semua itu dengan bayinat, dengan bukti-bukti, dalil, dan hujah-hujah yang kuat dari Rob kalian dengan wahyu-wahyu dari Allah. Wa iyyaku kadziba fa'alaihi alaihi Kalau dia berdusta, biarlah kedustaan itu akan kembali kepada dia. Wa iyyaku wa iyyaku sadiqan. Yusibukum ba'dul ladhi ya'idukum. Jika dia benar, hati-hati kalian akan ditimpa oleh sebagian yang telah dijanjikannya kepada kalian. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas serta orang-orang yang mendustai. Firaun tidak tinggal diam dan dia terus bersekukuh untuk menghalang-halangi dakwah yang hak tersebut. Maka dia kembali berkata, Wa qala alladhi amana Ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil adzab. Maka berkatalah orang yang beriman tadi, wahai kaumku, aku khawatir kalian akan ditimpa mithla yaumil adzab. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab-azabnya kepada umat-umat sebelum kalian. Mithla da'bi qaumi Nuh wa 'Ad wa Thamud walladzina min ba'dihim wallahu yuridu wa ma Allahu yuridu dzulman lil ibad seperti yang telah menimpa kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan orang-orang yang setelah mereka. Saudaraku, intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan beliau dan jalan pengikutnya adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun yang merasa mengaku mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh jalannya wajib memiliki rasa tanggung jawab ini tidak pantas untuk berpura-pura tidak tahu kalau dakwah membutuhkannya. Tidak patut dia berpura-pura tidak melihat, memejamkan mata. Padahal dakwah membutuhkan kemampuan yang dia miliki. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan jalannya kepada kita. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man wa subhanallahi wa ma ana minal Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku aku berdakwah menyuruh kepada Allah di atas ilmu aku dan pengikutku. Maka wahai saudaraku yang mengaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pejamkan matamu, jangan tundukkan kepalamu. Katakan, bangkit, bangunlah, katakanlah, aku akan berbuat, Aku akan bertanggung jawab. Aku akan turut serta membantu tegaknya agama Allah, berdakwah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.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 Di medan perang Uhud ketika kaum muslimin terjepit disebabkan oleh sekelompok kaum muslimin yang melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan ketika itu 50 orang pemanah untuk menjaga punggung mereka dari musuh yang menyusup ke belakang. Tatkala di awal-awal peperangan melihat kaum muslimin berada di atas angin, musuh mulai mundur, meninggalkan perkemahan dan kem-kem mereka. 40 orang turun melanggar perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ujian. Seratus pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang ketika itu belum lagi masuk Islam, memeluk Islam. Berputar arah. Menyerbu kaum muslimin dari belakang. Kemudian yang lari dari depan berbalik lagi sehingga terjepit kaum muslimin. Tercerai berai. Ketika itu tidak tersisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali 12 orang terjepit, tersudut di kaki Gunung Uhud. Dikepung dan dikejar oleh orang-orang musyrikin yang berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa yang menghalau orang-orang musyrik itu dariku?" Maka tampillah Tolha, "Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dia, "Kama ans engkau tetap di tempatmu." Lalu tampillah seorang ansor. Anak ya Rasulullah, aku yang akan menghalau dan menjagamu dari mereka, wahai Rasulullah. Maka tampillah dia bangkit berjuang sampai akhirnya dia gugur. Kembali orang musyrikin itu mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengepungnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, Man lihaula? Siapa yang akan menghadang mereka? Tolha bin Ubaidillah kembali berkata, "Ana lahum ya Rasulullah." Aku yang akan menghalau mereka wahai Rasulullah. Kama ant. Tetap di tempatmu wahai Tolha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tampillah sahabat Ansor yang kedua, maju berperang, kemudian gugur, lalu mereka orang-orang musyrik kembali menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu terus satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan sampai sebelas orang sahabat Ansor gugur satu persatu. Tinggallah yang kedua belas Talha bin Ubaidillah mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali berkata, Man lihaula falahul jannah. Siapa yang akan menghadang mereka maka untuknya surga. Maka tampillah Tolha bin Ubaidillah. Lalu dia berkata, "Ana lahu ya Rasul, ana lahu ya Rasulullah. Aku yang akan menghadang mereka ya Rasulullah." Maka berperanglah dia seorang diri seolah-olah 12 orang berperang dengan kemampuan dan kekuatan serta semangat 12 orang menghadang orang musyrikin itu sehingga sampai-sampai sebuah anak panah meluncur ke arah tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadang oleh Tolha dengan tangannya sehingga putus jari jemarinya. Ketika itu Talha bin Ubaidillah menderita luka lebih dari 24 luka. Di kepalanya, di pundaknya, di seluruh tubuhnya. Darah mengucur dengan deras. Hampir-hampir saja dia pingsan. Setiap kali dia hampir jatuh sempoyongan pingsan, dia kembali bangkit. Lalu digendongnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibawanya mundur ke arah, ke arah pinggang Gunung Uhud. Orang-orang musyrik terus memburunya dan dia terus berperang menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya dia tersungkur tidak sadarkan diri. Ketika itu datanglah Abu Bakar ke dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar ketika itu Rasulullah seorang diri. Alaikum sahibakum, cepat bantu saudara kalian, sahabat kalian itu. Maka datanglah segera Abu Bakar menuju tubuh Tolha bin Ubaidillah yang tergeletak berlumur darah dibasahkannya wajah Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dengan air. Ketika dia siuman, Tolha sadar dari siumannya. Apa yang dilakukannya wahai saudaraku? Apakah dia mengeluhkan sakit? Menjerit, merintih. Yang pertama terucap dari bibir Tolha bin Ubaidillah. Dia berkata kepada Abu Bakar, "Ma fa'ala Rasulullah?" Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah huwa bi khair. Alhamdulillah dia dalam keadaan baik. Ha huwa arsalani ilaik. Ini dia mengutusku kepadamu wahai Tolha. Tolha berkata ketika itu. Kullu syai'in ba'dahu jalal. Segala sesuatu, musibah, luka, beban, derita yang menimpa terasa ringan. Tidak ada artinya selama beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik. Saudaraku, tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kenapa kita masih bisa tidur nyenyak? Kenapa kita masih bisa merasakan nikmat dunia? Sementara agama ini menjerit, membutuhkan kita. Perjuangan kita bersama. Berjuang untuk menegakkan tauhid, mengembalikan umat kepada jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Kaum muslimin semoga khutbah yang singkat ini bisa menggugah hati kita menyadarkan kita dari kelalaian, membakar semangat kita untuk kembali menuntut ilmu, mengamalkannya dan berjuang bersama-sama di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين